Dengan syarahnya dari Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Sampai pada ucapan Abu Ja'far al tahawi rahimahullah, "Wala nufaddil ahadan minal awliya'i ala ahadin minal anbiya'i." Alaihi salam. Jangan kita mengutamakan seorang pun dari para wali di atas seorang pun dari para nabi. Wanakul dan kita berkata dan kalau beliau berkata kita berarti mananya ahlu sunnah. Kita ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Nabiun wahid afdal min jami'il awliya. Satu nabi afdal lebih utama di atas seluruh para wali. Maka dalam masalah aulia, dalam masalah keutamaan para wali, jangan ifrat, jangan tafril. Jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Ekstrim ke kanan berlebihan, melampaui batas, mengangkat aulia, mengangkat para wali, memuliakan akhirnya kebablasan diangkat lebih utama dari para anbiya dari para rasul sehingga mereka mengatakan bahwasanya para aulia atau para nabi para rasul mendapatkan ilmu dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun para aulia, para wali, dia mendapatkan langsung dari sumbernya. Maka seorang wali akan berkata haddatsani nafsi an rabbi. Para aulia akan berkata menyampaikan kepadaku diriku dari Robku Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan menunjukkan kalau mereka mengangkat wali di atas nabi. Nabi saja melalui Jibril. Tidak langsung. Kecuali beberapa kalimat ketika Rasulullah SAW langsung menghadap Allah pada Mi'raj atau pada Isra dan Mi'raj. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau Musa alaihi salam ketika berbicara dengan Allah dan meminta kepada Allah, aku ingin berbicara langsung, maka Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara langsung Musa. Selebihnya Para anbiya mendapatkan wahyu dari Jibril alaihi salam. Dari malaikat yang paling utama. Tidak langsung. Tetapi para aulia kata mereka, kata golongan ekstrem kanan, bahwa mereka mendapatkan langsung dari Allah, dari sumbernya, dari muaranya. Dan mereka hanya berkata, haddatsani nafsi an rabbi. Aku mendapatkan dari Robku. Dan itu masih sampai sekarang. Kata mereka, kalau wali itu mendapatkan langsung dari Allah dalam bentuk wisik, dalam bentuk wangsit, dalam bentuk ilham dan sejenisnya. Ini tentunya mengalahkan para rasul yang mendapatkan melalui Jibril. Ikhwan ibn azakumullah itu ekstrim kanan, kebablasan memuliakan para wali ketinggian. Yang sebaliknya meremehkan para wali, menghinakannya, melecehkannya bahkan dan kemudian menyatakan mereka nggak punya kelebihan apapun ini para aklani mereka bahkan berkata mereka makan kami pun makan mereka minum kami pun minum apa keutamaan mereka di atas kami mereka sholat kami pun sholat ila akhir ini keterlaluan tidak mendudukan mereka pada tempatnya para aulia pada wali kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan-kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian pertanyaannya, siapakah para aulia yang layak kita muliakan, kita tinggikan, kita dudukan dia dudukannya paling mulia di antara manusia setelah para anbiya. Sehingga Wali yang paling tinggi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian para sahabat yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Mereka aulia Allah. Karena Allah menyatakan ciri-ciri para wali di dalam Al-Qur'an. Salah satunya Allah menyatakan inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun wali-wali Allah maka niscaya mereka nggak akan ada rasa takut, nggak akan ada rasa sedih. Nanti yaumul qiyamah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun yang beriman dan bertakwa. Siapapun yang beriman dan bertakwa, maka dia waliun min auliyaillah. Apakah punya karamah? ataupun tidak punya karamah. Karena biasanya orang-orang sufi menganggap orang ini wali dan ini bukan. Itu dari karamah. Apa itu karamah? Yang bergeser dialeknya menjadi keramat. Karamah jadi keramat. <laughs> Karamah adalah keanehan-keanehan yang Allah takdirkan untuk memuliakan orang tersebut dikatakan karamah. Saya ulangi, keanehan-keanehan yang Allah takdirkan untuk memuliakan hambanya, membela hambanya, melindungi hambanya, maka itu adalah karamah. Kalau keanehan-keanehan yang Allah takdirkan untuk membela nabinya disebut mukjizat. Disebut mukjizat. Tetapi kalau terjadi keanehan pada selain nabi, selain rasul, maka itu karamah. Disebut apa? Karamah. Ada atau tidak ada? Ada. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Jangan kamu kebablasan mengangkat para wali sampai dianggap seperti nabi, seperti rasul, bahkan lebih. Bahkan ada yang menuhankan. Astagfirullah. Ini ekstrim. Jangan pula meremehkan mereka, melecehkan mereka sampai menghindari dan tidak mau percaya adanya karomah. Tidak ada karomah-karomah itu. Kalau tidak ada karomah, bagaimana kalian bisa mempercayai riwayat yang sahih yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan Kisah sahabat yang terdampar di pulau. Yang ketemu dengan binatang yang bisa berbicara. Yang ketemu Dajjal. Berdialog. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah aku terdampar sebuah pulau begini-begini. Dan Nabi percaya. Artinya, Nabi menyatakan di mimbar dengan menyatakan fulan telah datang dari safarnya dia terdampar begini-begini maka aku peringatkan kalian tentang dajjal. Atau kama sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau Rasulullah SAW menerima berita itu, kita akan menolak. Itu satu. Yang kedua sahabat yang tersesat di hutan. Kemudian dia melihat <laughs> ini juga di zaman Rasulullah masih hidup. <laughs> Melihat harimau. Dia melihat dan berkata, Aku adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Engkau <coughs> adalah makhluk Allah, ciptakan Allah. Sedangkan aku utusan yang diutus oleh Allah, maksudnya utusan Rasulullah SAW. Maka macam itu balik. Dia heran, kemana dia pergi? Diikuti. Ternyata ke pinggir hutan dan selamat dia. Diantarkan oleh singa, oleh hewan buas Ma hadhihi? Alaysat hadhihi karamah? Apa ini kalau bukan karamah? Belum kisah yang setelah Rasulullah SAW di masa para sahabat ketika mereka menyeberangi sungai, sungai Efrat. Mereka berkata kepada pasukannya, apakah kalian sudah menggunting kuku? Apakah kalian sudah mengerjakan sunnah ini, sunnah itu? Apakah kalian begini-begini? Setelah diperiksa pasukannya, dalam keadaan takwa semua, kita seberang. Maka mereka pacu kudanya menyeberangi sungai. Dan mereka berjalan sampai di seberang sungai. Dan ternyata sungai itu tidak dangkal, dalam. Berarti kuda-kuda mereka berjalan di atas air. Fahadihi karamah. Ini karamah. Demikian pula kisah yang terjadi kepada para ulama' Seperti Imam Ahmad rahimahullah yang sedang dicambuk, dicambuk, dicambuk, dia sabar, dia sabar, dia sabar sampai koyak bajunya dan akan terbuka auratnya. Maka dia berdoa, "Ya Rabb, auratku. Ya Allah, auratku." Dia masih bisa sabar dengan cambukan-cambukan. Tapi dia khawatir sesuatu yang lebih besar, yaitu terbuka auratnya. Ya Allah, auratku. Tiba-tiba yang mencambuk tadi terbelalak, berpaling lari sejauh-jauhnya. Dan semua yang ada di situ ikut berlari. Ditanya kenapa? Aku melihat unta yang ganas. Yang seakan-akan mau menerkam kami dan menginjak-injak kami. Padahal Imam Ahmad tidak melihat apapun. Hadi karamah. Dan masih ada lagi karamah-karamah para aulia. Sehingga Imam Hibatullah Al-Lalikai yang menulis kitab usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah delapan jilid jilid yang kesembilan disusulkan oleh beliau ditulis khusus judulnya Karamatul Aulia keramat para wali Taib ayah ahli sunnah percaya apa nggak percaya dengan karamah ahli sunnah atau karamahnya para imam imam ahli sunnah karamahnya para wali nggak percaya berarti kalian tidak mempercayai apa yang sudah nyata terjadi di hadapan mata manusia sepanjang masa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja akhir-akhir ini banyak kisah-kisah karomah para wali yang ditambah-tambah, dibikin-bikin, dipalsukan sampai kebablasan juga. Khususnya ketika kita baca buku tentang Abdul Qadir Jailani. Judulnya Manakib Abdul Qadir Jailani. Sudah kebablasan. Macam-macam ceritanya. Yang sama sekali tidak bisa dipahami secara akal sehat, apalagi secara agama. Secara akidah, man yuhyi wa yumit, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akidah. Tapi di buku itu Abdul Qadir Jalani bisa menghidupkan muridnya. Bisa menghidupkan yang telah mati bisa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah keterlaluan. Ya, makan ayam, tulangnya dibuang, hidup lagi tulangnya jadi ayam lagi. Itu ada di situ. Dan juga ketika suatu hari dia mengajar ada satu murid yang nggak hadir, mana si fulan? Meninggal kemarin. Meninggal. Jengkel dia. Sama siapa jengkelnya? Sama malaikat Israel. Ini udah keanehan. Mengapa bertentangan dengan akidah? Kalau seorang mukmin ulama, apalagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sahibul kitab Al-Ghunniyah, dia punya kitab, kitab ahlu Sunnah. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. nggak mungkin kemudian tidak terima dengan takdir. Mungkinkah? Marah dengan takdir? Tidak mungkin. Seorang mukmin taqi, seorang yang beriman dan bertakwa akan terima dengan takdir. Maka akan menyatakan qaddar Allah atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan begitu. Bukan marah, terbang mengejar Israel. Kemudian menyatakan, "Kenapa kau matikan muridku?" Aku diperintah oleh Allah. Kenapa engkau tidak izin kepadaku? Akhirnya terjadi keributan antara malaikat pencabut nyawa dengan Abdul Qadir Jalani di langit sana. Tarik-tarikan tumpah keranjang yang membawa arwah yang telah dicabut. Tumpah maka semua yang mati pada hari itu hidup kembali. Apakah ini karamah? Hadhihi takhayyul wa khurafah. Bukan karamah. Takhayyul wal khurafah. Taib yang kedua, tercampurnya antara karamah dengan sihir. Sebagaimana beberapa pondok pesantren karena ingin menjadikan muridnya sebagai wali-wali Allah, diajari karamah. Karena mereka berpikir yang namanya wali itu harus punya karomah. Kalau nggak punya karomah bukan wali. Salah. Wali itu harus punya dua, aman wa taqaw. Itu wali. Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan bertakwa. Apakah punya karoma atau tidak punya karoma? Apakah dapat karoma atau tidak dapat karoma? Tetapi mereka melatih supaya punya karoma. Ternyata dilatih sihir untuk semedi di kuburan, untuk puasa mati geni, puasa mutih, untuk begini syarat-syarat, syarat-syarat, syarat-syarat, dan sebagian syaratnya bertentangan dengan syariat. Sebagian syaratnya bertentangan dengan syariat. Beberapa orang yang pernah saya temui karena dia santri waktu itu dan sering kesurupan, saya tanya, kamu belajar apa? Saya belajar ilmu putih, katanya. Apa itu ilmu putih? Kalau ilmu hitam itu yang jahat ilmu putih yang baik. Belajar karomah. Mana coba? Caranya bagaimana? di bawah buku catatannya dia. Buku tulis sudah lecek. Isinya dikir-dikir. Zikir semua, Sah. Tasbih, takbir. Saya periksa ini sekian puluh ribu kali, ini sekian puluh ribu kali, ini sekian ratus kali. Sampai pada lembaran berikutnya, apa ini? Kepada Mbah Fulan di gunung apa gitu. Ini minta sama siapa ini? Gua tahu saat disuruhnya begitu. Kamu tahu, zikir tadi semuanya yang merupakan takbir, tahmid, tahlil semuanya bagus itu runtuh dengan satu syirik ini. Hilang gak ada nilainya. Cuma kamuflase saja. Satu syirik ini menggugurkan semuanya. Lain asyrakta bafana amaluk. Kalau engkau berbuat syirik akan gugur semua amalanmu. Kamu dikir sekian ribu kali hilang. Gak ada nilainya. Dengan aku meminta kepada Mbah Fulan, penunggu gunung ini, penunggu gunung itu sudah, sudah syirik. Jadi nggak ada ilmu sihir putih itu nggak ada. Semuanya hitam dan semuanya syirik yang dikatakan dalam Al-Quran kufur. <clears throat> Apa yang membawa kita ke sana? Ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Yang satu kebablasan mengangkatnya. Sampai menjadikan seperti para aulia, ah, para nabi, para rasul, bahkan lebih. Yang satu lagi melecehkan, gak percaya dengan karomah. Gak percaya dengan para aulia. Gak percaya dengan keutamaan-keutamaan mereka Padahal Allah banyak memuliakan mereka dengan karomah-karomah. Sehingga kalau kamu mendapatkan riwayat atau kisah tentang karomah para aulia, kamu cukup jawab mungkin gitu saja. Mengapa? Karomah mungkin terjadi, tetapi riwayat tadi sahih apa dhaif? Wallahu alam. Cerita-cerita karomah itu tidak seperti cerita-cerita hadis, ada sanadnya, ada rawi-rawinya, diperiksa detail mana yang sahih, mana yang baik. Sedangkan kisah-kisah para aulia hampir-hampir nggak ada yang pakai sanad. Katanya, konon ceritanya dan seterusnya. Maka kamu katakan, ya mungkin. Karena karomah memang ada. Benar, wallahu alam mungkin saja terjadi. Karena memang karomah memang ada. Barakallahu fikum. Baru kalau ternyata riwayatnya benar-benar sahih. Apalagi diriwayatkan seperti kisah tadi para sahabat. Ada riwayatnya, ada sanatnya dan sahih. lagi? Tinggal kita katakan qadar Allah. Allah menakdirkan apapun yang dikehendakinya bisa. Nah, hanya saja perbedaannya dengan mujizat, Kalau mukjizat tahadda biha tetapi kalau karamah sahibuha la yatahadda biha. Ini perbedaannya. Kalau mukjizat yang Allah berikan pada para rasul orangnya bisa menantang. Yani para rasul bisa menantang. Silakan kamu lemparkan tali, tali temalimu. Aku lemparkan tongkatku. Bisa. Aku punya ini. Lihat tanganku, kata Musa putih bersinar bercahaya. Lihat tongkat ini bisa. Ya. Kalau karomah tidak bisa. Kalau disuruh mengulangi wahai Imam Ahmad, coba keluarkan ilmumu yang tadi. Unta yang ganas tadi, coba keluarkan lagi. Tidak ya, bisa. Dia datang sendiri oleh Allah SWT ditakdirkan dan nggak bisa direncanakan. Datang dengan tiba-tiba. Demikian pula kepada mereka. Coba sekali lagi, saya mau lihat kudanya berjalan di atas air. Ya nggak bisa. Kecuali kalau suatu saat diperlukan dan Allah takdirkan terjadi, terjadi. Allah takdirkan keunikan-keunikan, keanehan-keanehan tersebut untuk membelanya, untuk memuliakannya, titik. Tapi dianya tidak bisa ya tahadda, nggak bisa menantang dengan apa yang dia punya. Adapun para tukang-tukang sihir tadi yang katanya punya karomah, bisa main bola dengan api, bisa apalagi segala macam yang mereka tontonkan ini karomah bukan sihir bukan karomah karomah datang dengan tiba-tiba dan tidak bisa diulangi kalau tidak ditakdirkan oleh Allah tidak bisa kalau direncanakan apalagi dipertontonkan jelas itu sihir itu baru dohirnya saja kalau diteliti lebih dalam bahkan syarat-syaratnya pun tidak syar'i semedi di kuburan tidak syar'i membaca berbagai macam mantra-mantra juga bukan syar'i. <laughs> Kecuali apa yang dibacakan berubah ayat-ayat Al-Qur'an dalam bentuk ruqyah. Dan itu semua bisa meruqyah. Allah takdirkan sembuh ya sembuh, Allah takdirkan tidak sembuh ya tidak sembuh. Ikhwan ibn oleh karena itulah Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengingatkan La ahadan min al awliya ala ahadin al anbiya. Jangan memuliakan seorang pun dari para wali di atas para nabi. Jangan. Karena satu orang nabi sudah mengalahkan seluruh para wali. Satu orang rasul, nabi, mengalahkan para wali. Qala Kita lanjutkan pada paragraf yang kedua. Paragraf yang pertama sudah kita baca kemarin. Qala Abu Uthman An-Nisaburi. Berkata Abu Uthman An-Nisaburi. Man amara sunnah ala nafsihi qawlan wa fi'lan wa nataqa bil hikmah nataqa bil hikmah enggak pakai wang wa man amara al hawa ala nafsihi nataqa bil bid'ah. Bagaimana mengukur seorang itu dikatakan wali atau bukan wali? Bukan dengan karomah. Bukan dengan keanehan-keanehannya. Bukan. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? La tusaddiqhum walau yusalluna alal ma. Jangan percaya mereka. Walaupun mereka bisa sholat di atas air. Hatta yutabbiqus sunnah sampai mencocoki sunnah. Ini yang berbicara seperti ini Imam Syafi'i rahimahullah. Dinukil oleh siapa? Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam dan aku berkata, jangan percaya pada mereka walaupun bisa sholat di atas air dan terbang di langit. Jangan percaya. Sampai mencocoki sunnah. Ada seorang yang pernah belajar sifat sholat Nabi setelah beliau merasa bahwa nggak ngerti apa-apa terhadap agama ini, padahal jebolan pondok pesantren di Madura. Jebolan pondok pesantren. Tapi setelah tak belajar akidah tauhid, dia merasa saya sekarang seakan-akan nggak ngerti apa-apa terhadap agama ini. Nol. Saya mau belajar ulang. Belajar lagi tauhid, belajar lagi oke, sifat salat Nabi dan seterusnya. Dia cerita tentang masalah ini. bahwa dia sudah bisa sekian keanehan. Bisa dia. Tapi caranya dengan semedi di kuburan, tirakat dengan berbagai macam dikir-dikir yang diajarkan. Saya berhasil. Saya katakan itu bukan karamah, itu sihir. Kalau sihir tidak, kalau karamah tidak seperti itu. Datang dengan sendirinya dari Allah Taala dan hilang dengan sendirinya dari Allah Taala. Nah bisa ditentukan oleh kita. Allah yang menentukan. Allah muliakan imam fulan dengan karamah. Allah muliakan imam fulan dengan karamah ila akhirnya. Maka saya katakan kepadanya, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, jangan percaya mereka. Sebab dia membanggakan gurunya. Guru saya bisa terbang Ustaz. Saya lihat sendiri, dengan mata kepala saya sendiri. Mas Ustaz gak percaya? Saya percaya. Kalau kamu lihat sendiri saya percaya, kamu orang jujur. Tapi saya katakan la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma wa yatiru fil hawa. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka bisa salat di atas air dan bisa terbang di langit. Hatta yutabbiqu sunnah sampai mencocoki sunnah. Kalau bisa salat di atas air dan bisa terbang di langit tapi nggak mencocoki sunnah, jelas itu sihir bukan karomah. Kalau mencocoki sunnah seluruhnya kemudian tiba-tiba terjadi keanehan badannya, mudah-mudahan itu karamah insya Allah itu karamah Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah maka sekali lagi kita baca ucapan Abu Uthman dan Saburi man amara sunnah ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah siapa yang menerapkan sunnah pada dirinya Qawlan wa fi'lan dalam ucapannya dan dalam perbuatannya mencocoki sunnah. Nataqa bil hikmah. Ucapannya selalu hikmah. Ucapannya selalu mencocoki hikmah. Kalau dia terapkan sunnah pada dirinya qawlan wa fi'lan. Sebaliknya man al hawa ala nafsih. Siapa yang meramaikan hawa nafsu dalam dirinya atau menjadikan hawa nafsu yang menguasai dirinya, nataqa bid'ah, maka ucapannya selalu bid'ah. Ucapannya selalu bid'ah. Selalu mengada-ngada, selalu salah. Wa qala ba'dhum berkata pula sebagian mereka, "Ma taraka ba'dhum syai'an minas sunnah illa likibrin fi nafsih. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, sebagian ulama yang lain berkata, bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah, niscaya saya yakin atau kami yakin itu min kibrin atau likibrin fi nafsi ada kesombongan dalam dirinya. Siapapun yang meninggalkan sebagian sunnah mesti karena kesombongan. Kalau orang yang tidak mau menjalankan sunnah tawadhu merendah jelas karena sombong. Siapa yang tidak mau tanya kepada orang yang lebih alim tapi lebih mudah itu juga karena sombong. Tetapi ada seorang yang berkata, aku tidak akan makan daging. Pengen ibadah terus. Aku nggak akan menikah. Karena pengen ibadah terus. Karena apa ini? Karena semangatnya beribadah. Ya. Bukan. Jawabannya ucapan para ulama tadi, "Ma taraka ba'dhum syai'an minas sunnah illa likibrin." Tidaklah mereka meninggalkan sesuatu dari sunnah kecuali karena kesombongan. Kita tanya sekarang, apakah nikah itu sunnah atau bukan sunnah? Nabi yang menjawab sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Berarti orang itu kibr sombong. Nabi aja nikah kok. Sehebat apa ibadahmu? Lebih hebat dari Nabi? Lebih hebat dari Rasul SAW? Tidak. Berarti kibrin finafsi. Ada kesombongan. Kalau saya nggak mau disibukkan sama para wanita. Kalau saya Nggak mau disibukkan dengan anak-anak. Saya akan ibadah terus kepada Allah. Agar hatiku selalu dipenuhi kecintaan kepada Allah. Stop, stop, stop, stop, stop, stop. stop. Ya. Jangan sombong. Loh, saya bukan sombong. Sungguh, saya betul dari hati ingin sombong kamu. Ya. Karena para ulama menyatakan tidaklah seseorang meninggalkan sunnah kecuali karena sombong fi nafsi. Likibrin fi nafsihi. Kok bisa begitu? Iya, Nabi lebih hebat darimu ibadahnya, puasanya, zikirnya, sholatnya. Kamu kalah dengan Nabi SAW nggak ada apa-apanya. Nabi menikahi para wanita. Abu Bakar wa Umar. Dua orang yang dikatakan sebagai manusia terbaik setelah Rasulullah SAW menikah. Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhuma menikahi anak Rasulullah SAW. Ali apa Utsman? Dua-duanya. Emang cuma Ali yang menikahi anak Rasul. Uthman menikahi dua anak perempuan Rasulullah SAW. Ruqayyah dan Ummi Kulthum radhiyallahu taala anhuma. Semuanya menikah. Kamu sok paling suci, paling santri, paling ahli ibadah, paling wakil pikirnya sehingga nggak mau nikah begitu. Imam Nawawi tidak nikah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak nikah. Bukan tidak mau menikah, nggak sempat menikah. Tanyakan apakah ada ucapan Imam Nawawi, ucapan Imam Syekhul Islam di Taimiyah? Apa ada ucapan mereka, aku tidak mau menikah? tidak ada. Adanya kalau Rasulullah Wasallam Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad. Ada. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah meninggal dalam keadaan masih muda. Beliau baca kitab mencari, membahas, mencari membahas permasalahan yang sedang dicari oleh beliau dengan sungguh-sungguh dengan serius. Semalam suntuk ditemani dengan korma rutop. Terus makan korma makan sampai pagi harinya jatuh dia sakit meninggal. Kila wallahu alam karena panasnya perut dia terlalu banyak makan rutop. Ya, Malam suntuk dia kaji. Belum sempat menikah Syekhul Islam Ibn Taimiyah habis waktu beliau di penjara bagaimana mau nikah? Contohlah Rasulullah SAW. Aku atazawajun nisa kata Nabi. Aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati dan mengampuni Syekhul Islam dan Imam Nawawi. Bukan tidak mau nikah. Belum sempat nikah karena kesibukan mereka dalam masalah ilmu dan ibadah. Bahkan di penjara, di penjara, di penjara. Keluar sebentar, mimpin perang. Setelah perang menang, masukkan lagi penjara oleh penguasa. Bolimnya penguasa. Ini nggak akan ada yang bisa membuat semangat jihad kecuali Syekhul Islam. Diambil dari penjara. Kamu bisa memberi semangat masyarakat untuk jihad? Bisa. Melawan Tartar? Semangat menyampaikan hadis-hadis, ayat-ayat semangat jihad, semua semangat dan ketika sudah menang masuk lagi penjara. Apakah dalam perang mau sempat-sempatnya nikah? Ikhwan ibn a'azakullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala maka dikatakan oleh para ulama man au ma taraka ba'duhum syai'an minas sunnah tidaklah sebagian mereka meninggalkan sunnah kecuali karena kesombongan yang ada pada dirinya wal amru kama qala dan perkaranya memang persis seperti yang diucapkan fa innahu idza lam yakun muttabi'an lil amri alladhi jaa bihi rasul kana ya'mal bi iradati nafsih karena kalau seseorang tidak mengikuti perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka niscaya berarti dia mengikuti hawa nafsunya sendiri keinginannya sendiri. Fayakunu muttabi'an lihawahu. Maka berarti orang itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Bighairuhu dan minallah tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wahada ghishun nafsi. Dan itu adalah ghishun nafsi. Tipu daya yang ada dalam hatinya. Wahuwa minal kibur. dan itu termasuk kesombongan. فإنه شبيه بقول الذين قالوا Artinya kesombongan itu dari jenis yang mirip seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir kepada para rasul. Lan nu'mina hatta yu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Mereka berkata, "Lanu mina hatta kami nggak akan percaya sampai kami diberi seperti apa yang diberikan oleh kepada Rasulullah SAW." Maka Allah jawab, "Allah yang lebih tahu siapa yang pantas untuk diberikan risalah kerasulan." Aku nggak akan percaya kecuali kalau aku diberi seperti Rasul. Rasul dapat wahyu, saya juga dapat wahyu harusnya. Saya percaya. Kata Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu kepada siapa Allah berikan risalah kerasulan. Allah lebih tahu kepada siapa diberikan risalah kerasulan. Alasan mereka pun sama. Saya nggak mau mengerjakan sunnah ini karena saya ini begini, saya ini begitu, saya ini begini siapa kamu? Lu saya ini ibadahnya sangat banyak. Banyak mana dengan Rasulullah? Tapi saya ini sudah. Jangan diteruskan. Semakin beralasan semakin banyak dosa. Ini sunnah. Sunnah itu bagus. Kerjakan. Wa tasfiyatu nafsihi ila ma wasalat ilaihi al-anbiya min ghairi ittiba' li tariqatihim. Katsirun min haula'i kebanyakan dari mereka yadhunnu annahu yasil biriyasatihi wa ijtihadihi fil ibadah tasfiyat nafsi sebagian mereka menduga mengira menyangka bahwa diri mereka dengan banyaknya ibadah dengan banyaknya zikir dengan ijtihad ijtihad dalam ibadah bersungguh-sungguh dalam ibadah bisa membersihkan diri dirinya sampai derajatnya menyamai derajat Rasul. GR, kederasa, rujum, bangga diri. Bahwa saya orang yang paling suci, paling bersih. Tiba-tiba terdengar suara membisik di telinganya. Kamu harus begini. Karena dia memuji dirinya. Wah, karena saya orang soleh. Karena saya orang yang paling suci, paling bersih. Saya ibadah terus selama ini Jangan-jangan ini dari Allah. Wah, saya dapat dari Allah SWT. Ilham. Ngelamun kamu. Ya. Kamu kira engkau seperti Rasul dapat wahyu. Kamu kira engkau seperti Nabi mendapatkan dari Jibril bisikan-bisikan dari Allah wahyu. Jangan GR. <coughs> Mana Kibra oleh sebi kibra? Sombong. Itu sombong. Semua yang mengatakan saya dapat wisik saya dapat wangsit, saya dapat ini dari Tuhan, dari Allah. Udah itu GR. Kamu merasa kau paling suci sehingga dapat wahyu dari Allah SWT. Kamu merasa seperti Nabi sucinya sehingga dapat wahyu. Sudah nggak ada Rasul sekarang ini. Sudah nggak ada Nabi. Maka tidak akan ada lagi orang yang dapat wahyu. Tidak ada. Wahyu sudah tertutup atau sudah selesai dengan akhir surat atau akhir ayat dalam Al-Quran. Al-Yawma akmaltu. Hari ini kata Allah, aku sudah sempurnakan. Maka tidak mungkin ada lagi wahyu, apalagi bertentangan dengan Al-Quran. Tak mungkin. Mustahil. Al-Quran dan hadis menyatakan ya ya'muru masajid Allah. Siapa yang meramaikan masjid Allah man amana billah, yang beriman pada Allah. Nabi juga menyatakan Hendaklah sujud bersama orang yang sujud hendaklah salat di masjid. Aku ingin membakar orang yang tidak pergi ke masjid. Bahkan Al-Quran mengatakan warka'u ma'arrakin. Rukulah bersama orang yang ruku. Apa maknanya? Disuruh untuk berjamaah ke masjid. Allah sebutkan masjid. Wah, wangsitnya mengatakan suruh berdiam di kuburan selama 40 hari 40 malam. Bertentangan apa enggak bertentangan? Bertentangan. Dia enggak ke masjid. Dia tidak warka'u ma'raki'in. Dia tidak akifuna fil masajid. Tidak itikaf di masjid, Itikaf di kuburan-kuburan. Alasannya, saya dapat wahyu dari Allah. Tahu dari mana kalau itu dari Allah? Dari jin, dari syaitan. Kau tahu dari syaitan? Kalau saya punya bukti. Kamu gak punya bukti. Kamu bilang dari Allah apa buktinya? Tidak ada. Bahkan kami punya bukti, wahyu sudah terputus. Tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW. Kalau kami mengatakan itu syaitan, punya bukti. Yang menentang Al-Quran syaitan. Wangsit tadi menentang. Disuruh sholat ke masjid lima waktu, dia disuruh tetap dihitung 40 hari 40 malam. Bertentangan. Siapa yang menghalangi orang meramaikan masjid? Ya setan. Siapa lagi? Ikhwan ibn mungkin setan dalam bentuk jin tiba-tiba bisa mengeluarkan suara-suara atau setan dalam bentuk manusia. Ayo kita kerjain. Ya, orang lagi semedi di kuburan dikerjain malam-malam. Hei kamu yang duduk di sana, kamu sudah jadi wali Allah. Hendaklah kamu lebih lama lagi untuk di sini setahun penuh. Dikerjain sama anak-anak kemarin, anak-anak muda. Ini khulibina azakum. Ya setan juga. Setan dalam bentuk jin ataupun setan dalam, manusia, dalam bentuk manusia. Dua-duanya setan. Kalau mengajak untuk bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Qala Dikatakan selanjutnya wa katsirun min haula'i yadhunnu annahu yasil ri'asati wa ijtihadihi fil ibadah tasfiyata nafsihi ila ma wasalat ilaihi al anbiya. Kebanyakan mereka menduga dengan rajinnya mereka berzikir, bersungguh-sungguhnya berzikir, banyaknya ibadah, mereka merasa sudah suci seperti sucinya para nabi. Min ghairi li tariqatihim dan tidak mungkin bisa atau dikatakan sudah bisa mencapai derajat nabi tanpa mengikuti caranya nabi. Min ghairi ittiba' li tariqatihim tanpa mengikuti caranya nabi. Tak mungkin. Wa minhum man yadhunnu annahu qad sara afdal minal anbiya. Sebagian yang lain berkata atau menduga bahwa diri mereka sudah lebih hebat dari para nabi. Sudah lebih hebat dari para nabi. Mengapa? Merasa sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yaqulu innal anbiya'a warrusula innama yakhuduna al-ilm billahi min mishkati khatimil awliya. Di antara mereka ada yang berkata, sesungguhnya para anbiya dan para rasul mengambil ilmu dari Allah min miskati khatimil awliya dari sumbernya para wali. wa yad'i nafsi annahu khatimul awliya dan mengaku bahwa mereka adalah penutup para wali. Yang saya baca di dalam kitab Syekhul Islam secara langsung kalimatnya bahwa para anbiya mengambil ilmu dari Jibril, dari Allah sedangkan di antara kami, maksudnya para wali, di antara kami para wali ada yang mengambil dari miskat dari sumbernya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali langsung. Para anbiya tidak langsung. Na'udzubillah min hadzal dhalal wal kibr ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون akhirnya ilmu tersebut yang diajarkan oleh wali-wali tadi justru hakikat agamanya Firaun. Hakikat agamanya Firaun. Apa itu? Hah? Firaun ajarannya adalah ana rabbukumul a'la. Itu ucapan Firaun. Mana kala Firaun? Ana rabbukumul a'la. Aku rob kalian yang paling tinggi. Baik, apa ucapannya para wali-wali tadi? Dalam tanda petik ya, bukan wali yang benar. Wali-wali syaitan. Apa yang dikatakan oleh mereka kaum sufi yang sudah terjerumus dalam wahdatul wujud. Tahu ucapan mereka? Aku adalah Allah. Sama dengan Firaun? Sama dengan Firaun? Sama persis 100%. Gak ada bedanya. Cuma Firaun tidak ngaku wali. Mereka ngaku wali. Ucapannya sama. Masih ada dalam hati seseorang yang berkata, apa ya Ustaz ada orang yang sampai sesesat itu? Lo ada. Bahkan ditokohkan sebagai tokoh besar. Diaman sana. Suka datang ke Indonesia. Itu dia mengatakan di hadapan ummah. Bukan di hadapan satu dua orang. Di hadapan ummah. Ana. Akhluqul arsh Ana arfa'us sama bighairi amadin tarawunaha. Aku yang menciptakan arsy. Aku yang mengangkat langit tanpa tiang. Aku yang menghamparkan bumi. Aku yang ila akhir. Yang herannya, pengikut yang hadir sekian banyaknya, semuanya menyatakan selamat, selamat. Bahasa kitanya, bahasa mereka nya break, break. Selamat, selamat. Mengapa? Karena mereka menurut keyakinan sesat mereka, ucapan itu ucapan Allah bukan ucapan dia. Allah sudah merasuk di hati si tokoh ini. Sehingga ketika berbicara itu ucapan Allah. Ya wajar. Ucapan Allah menyatakan, aku menciptakan langit dan bumi, aku mengangkat langit tanpa tiang, aku yang menciptakan aras, aku yang menghamparkan bumi. Wajar. Karena itu ucapan Allah. Artinya guru kita ini Habib kita ini sudah mencapai derajat manunggaling Gusti Kaulo. Derajat yang tertinggi dari derajat kewalian adalah menyatu dengan Allah. Karena menyatu dengan Allah, akhirnya ngomongnya kayak gitu. Tinggi mana kewalian dia dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW? Jawab. Kalau kamu jawab lebih tinggi wali, kamu kafir. Karena menganggap ada yang lebih mulia daripada Rasulullah, ada yang lebih tinggi daripada Rasulullah. Kalau kamu masih punya iman, pasti akan menjawab, ya tentu Rasul lebih tinggi. Kalau menjawab dengan jawaban seorang yang punya iman, Rasulullah tentunya lebih tinggi, maka saya tanya pertanyaan kedua, apakah Rasulullah SAW pernah berkata, Ana Rabbukumul A'la? Apakah pernah berkata, Ana Akhlukul arsh? Apakah Rasulullah SAW pernah berkata bahwa akulah yang mengangkat langit tanpa tiang, yang menghamparkan bumi, yang menciptakan gunung-gunung? Pernah? Jawab. Kalau dia mengatakan pernah, maka dia dituntut untuk bukti dan gak akan bisa mendatangkan riwayat satupun. Kalau sebaliknya naam, sebaliknya maksudnya Rasul melarang, jangan menyatakan seperti itu ucapan kufur. Ucapan itu terekam. Disampaikan kepada para ulama, bagaimana pendapatmu ya ulama, ya sadatul ulama, Orang yang menyatakan seperti ini, anak akhlukul arus, anak gini, kafir. Kafir. Dan barakallahu fikum. Bukan baru terjadi sekarang. Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarah akidah Tahawiyah sudah berkata bahwa itu pernah terjadi dan sudah pernah terjadi. Lihat dikatakan di sini bahwa ucapan mereka inti dari ajaran Firaun. Karena Firaun yang mengatakan ana rabbukumul Fir'aun yang berkata An berkataan Rabbukumul A'la. Wa huwa anna hadzal wujudul mashhud wajibun bi nafsihi laysa lahu sani'un mubayyin lahu walakin hadza yaqul huwa Allah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka Fir'aun masih berkata bahwa alam semesta ini yang disaksikan ini laisalahu soalnya tidak punya pencipta mubain lahu tapi akulah Rob kalian adapun orang-orang ini aliran wahdatul wujud yaqul huwallah mengatakan bahwa dirinya lah Allah Wa Fir'aun azhar al-inkar bil kulliyah. Adapun Fir'aun mengingkari keberadaan Allah secara keseluruhan. Maksudnya secara keseluruhan. Dia menyatakan, akulah penguasa kalian. Gak ada penguasa lain. Ada Rabbukumul A'la maknanya, akulah penguasa kalian yang paling tinggi. Adapun Allah tidak ada. Begitu. Itu makna yang diucapkan oleh Fir'aun. Sampai dia berkata, Ya Haman, Ibni sarhan. Bangunlah pencakar langit yang sangat tinggi. La'alli ablughal asbab. Barangkali aku bisa mencapai pintu langit. Untuk apa? Ini la'adhunnu kata Fir'aun. Anna Musa kadiba. Aku menduga bahwa Musa berdusta. Asbabus samawat. Maknanya Bangun, wahai Haman. Bangun yang sangat tinggi. Aku ingin mencapai pintu langit. Aku ingin melihat Tuhannya Musa. Karena aku yakin Musa berdosa. Pasti gak ada di atas. Sombongnya Fir'aun. Pencakar langitnya setinggi apa? Piramid. <laughs> Gak ada apa-apanya dengan pencakar langit yang sekarang. Hah? Tapi sudah sombongnya bukan main. Bikin. Yang bisa mencapai langit. Aku mau lihat Tuhannya Musa. Inilah adun Atunuhu kadiba. Aku menduga dia berdusta. Artinya Fir'aun menganggap tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Dan dialah penguasa mereka semuanya. Yang paling tinggi, gak ada lagi yang lebih tinggi. Itu kesombongan Fir'aun, itu kufur. Tapi lebih parah mana dengan yang berkata, Allah ada, yaitu saya. Saya Allah. Astagfirullahaladzim. Lebih parah dari Fir'aun. Lebih parah dari Fir'aun. Fir'aun azhar al-inkar bil kulliyah. Fir'aun menampakkan pengingkarannya secara keseluruhan. Lakin karena Fir'aun fil batin a'rafa billahi minhum. Tetapi dalam hati Fir'aun, Fir'aun lebih tahu tentang Allah dari mereka, dari kaum sufi tadi. Mengapa? Hah? Tapi bisa jawab? Fir'aun masih lebih berilmu sedikit. Masih lebih ngerti dari mereka. Apa itu? Minta bangunkan bangunan tinggi dan ingin melihat ke pintu langit, mau lihat Tuhannya Musa. Aku yakin dia berdosa. Mananya apa? Mananya Firaun masih punya keyakinan bahwa Allah di atas. Sahih? Firaun masih punya keyakinan kalau Allah tinggi di atas dan terpisah dengan benda-benda. Adapun si dungu para rehdatul wujud menganggap bahwa Allah menyatu dengan benda-benda. Ajib. Bahkan menyatu dengan dirinya, lebih bodoh lagi. Dan kayak gitu dikatakan selamat, selamat engkau telah mencapai derajat wali yang paling tinggi. Wali. Aulia Allah adalah amanu wa taqaw. Alladzina amanu wa kanu yattaqun itu aulia Allah. Kalau yang mengaku saya Allah itu Firaun. Wali syaitan. Wahuwa huwa lamma ra'a dikatakan wahuwa. huwa anna al-wujud al makhluk wal wujudul khaliq. Adapun sufi-sufi itu yang ekstrim, karena sufi bermacam-macam jenisnya, maka saya sebutkan sufi yang ekstrim, yang melampaui batas. Zannu menganggap annal wujud al makhluk huwal wujudul khaliq bahwa semua benda yang ada pada makhluk-makhluk ini semua adalah wujudul khalik. Itulah khalik. Jadi makhluk ini semua itulah Tuhan. Tuhan adalah makhluk, makhluk adalah Tuhan. Ini sudah keterlaluan. Sudah kebablasan. Siapa contohnya? Kabnil Arabi, Arabi. Seperti Ibnu Arabi. Wa amsalih. Baik. Apa kata Ibn Arabi dalam syairnya? Sangat mengerikan. Tidaklah anjing dan babi kata dia kecuali Tuhan kami. Dan tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gereja-gerejanya. Sehingga kalau ada sufi yang sejenis ini, kemudian dia memuji-muji pendeta, wajar. Karena dia menganggap pendeta juga bentuk wujud dari Tuhan. Gerejanya juga bentuk wujud dari Tuhan. Pembantai muslimin di rohinya juga bentuk wujud dari Tuhan. Semuanya Tuhan. Tuhan wujud dalam bentuk ini, Tuhan terbentuk dalam bentuk ini ila akhir. Nauzubillah sampai ada yang berani berkata bahwa Tuhan sudah menyatu dengan sampah-sampah ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Penghinaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa lamma ra'a anna asy-syar'a adh-dhahir la sabila ila taghyirihi. Wahwa ketika melihat bahwa syariat yang tampak ini tidak ada jalan untuk merubahnya. Kala an nubuwa khutimat dan kenabian sudah tertutup, tidak ada lagi nabi. Dan nabi terakhir adalah khatamun nabiyyin, tertutup para nabi atau penutup para nabi. Maka mereka cari jalan. Gimana? Mau ngaku Nabi? Nabi sudah tertutup. Mau ngaku sebagai Tuhan? Terlalu besar. Akhirnya memakai berbagai macam cara. Cara pertama berkata aulia lam yuhtam. Iya Nabi sudah tertutup dengan khotabun Nabi. Tapi aulia masih berlanjut. Masih ada para aulia. Akhirnya mereka mengaku para wali. Kamilah wali-wali Allah. Wajah minal wilayati ma huwa a'zam minan nubuwah. Kemudian mengaku-ngaku dan menganggap bahwa al-wilayah, kewalian bisa lebih tinggi dari kerasulan. Kewalian, kata mereka, bisa lebih tinggi dari kerasulan. Wa ma yakunu lil anbiya'i wal mursalin dan bisa pula mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh para anbiya. Para nabi dapat mukjizat, mereka juga akan dapat mukjizat. Para nabi dapat wahyu, mereka pun dapat wahyu. Sehingga mereka yakini dua perkara ini pada wali seperti pada nabi. Karomahnya mereka katakan bisa untuk menantang. Nih karomah saya, nih karomah saya. Kayak mukjizat, kayak mukjizat para nabi. Itu sudah sama dengan nabi. Yang kedua, menganggap bahwa mereka mendapatkan wahyu dari Allah hanya saja dikasih nama dengan nama lain. Yusammunaha bighairi ismiha. Yaitu dengan nama ilham, wisik, atau dengan nama uh, eh, wangsit, atau dengan nama-nama lainnya. Wa annal anbiya mustafiduna minha. Bahkan kemudian mereka berkata, bahkan para anbiya pun sesungguhnya mengambil dari para wali. Perhatikan ucapan Ibnu Arabi tanpa alif lam. Maqamun nubuwati fil fi barzakhin. Fuwaiqur rasul wa dunal waliyi. Perhatikan kalimat ini. Yang diambil dari kitab Ibnu Arabi yang dijuluki atau dinamakan dengan nama Futuhat Makkiyah Qala maqamun nubuah kedudukan para nabi fi barzakhin di barzakh di alam barzakh fuwaikir rasul nabi ya nabi di atas rasul sedikit fuwaikir rasul dari fauqa tapi ditasghir menjadi fuwaik fuwaikir rasul di atas rasul sedikit dunal wali tetapi di bawah wali saya ulangi ucapan Ibnu Arabi dalam Futuhat. Maqamun nubuwah, kedudukan para nabi di atas para rasul sedikit, di bawah para wali. Berarti mana yang paling tinggi? Wali. Yang paling tinggi justru para wali. Naudzubillah min dzalik. Di dalam kitab Lataiful Asrar Ibnu Arabi di halaman ke-49. Ini kalau tidak percaya ada orang yang sampai sesesat itu yang bernama Ibnu Arabi, silahkan ya, buktikan dalam kitab Lataiful Asrar Ibnu Arabi dan kitab kedua kitab Futuhat Makkiyah. Ya. Dan kalau kalian tidak membacanya selamat. Kalau tidak membacanya selamat. Sebab saya pernah melihat satu orang membaca buku-buku Ibnu Arabi. Dan dia jadi stres, majnun dan gila sampai hari ini. Gila-gila, stres. Sudah telanjang di jalanan. Karena baca buku ini. Bukunya Ibnu Arabi. Dan itu saya katakan ringan. Gila sama kafir dengan mana? dengan gila. Kalau gila rufi al-qalam, Ya, pena diangkat, nggak lagi dinilai. Tetapi kalau jadi kafir, iya, saya Allah. Alhamdulillah. Kafir, kekal dalam neraka selama-lamanya. Adapun yang majnun gila tadi, rufi'at, al-kalam tidak dicatat lagi sudah setelah itu.